الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Pada malam hari ini InsyaAllah kita akan Membaca Atau mengkaji Kitab Al-Udhiyah Kitab Al-Udhiyah Karena kita sudah mendekat ke bulan Zulhijjah bulan yang di dalamnya ada salah satu syair Islam yaitu Idul Adha yang dilakukan di sana antara lain zabah al-udhiyah penyembelihan hewan kurban banyak sekali pertanyaan yang disampaikan pada setiap tahunnya sebagian pertanyaan atau mayoritasnya berulang-ulang mungkin karena sebagiannya lupa atau mungkin pada sebagian permasalahan terdapat beberapa akwal beberapa pendapat ulama sehingga sebagian teman-teman masih kebingungan di dalam memilih pendapat-pendapat tersebut atau memang belum pernah mendengar sebelumnya pembahasan hukum tentangnya. Oleh karena itu dalam beberapa hari ini insyaallah di sela-sela pelajaran kita di kitab Asy-Syariah karya Imam Muhammad ibn al-Husain al-Jurri rahimahullah kita akan membaca juga beberapa penjelasan ulama tentang al-udhiyah pada malam hari ini saya hanya berkesempatan membaca eh, salah satu karya al-Imam Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' Asyarhul Mumti' karena ini kajian cukup mendadak eh, mengingat banyaknya pertanyaan maka saya mulai di malam hari ini walaupun mungkin pada kajian berikutnya Anda berharap eh, beberapa pendapat yang disebutkan di dalam kitab ini dapat pula disebutkan pendapat-pendapat Eh, pembanding pendapat-pendapat ulama uh, yang lainnya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz atau fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah atau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah taala. Namun karena keinginan kita untuk segera memulai pada malam hari ini yang biasanya pada malam hari ini uh, tidak ada pelajaran untuk ikhwanna takhasus ataupun i'dadi kita manfaatkan insyaallah mungkin sebagian antum akan ditanya oleh keluarga oleh ayah ibu paman teman sehingga antum setidaknya bisa memiliki gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang mereka tanyakan dan antum bisa memberikan manfaat ilmu kepada mereka bisa memberikan manfaat ilmu untuk mereka dari penjelasan dan fatwa ulama kita. Dalam Kitabul Manasik dalam kitab Al-Manasik dari syarh al Mumti' di sana diletakkan bab al-hadi wal udhiyah wal aqiqah. Bab al-hadi al-hadi itu hewan yang disembelih di saat haji. Nah, ini bukan pembahasan kita. Yang kedua al-udhiyah. Al-udhiyah inilah yang menjadi topik kajian kita beberapa hari ke depan ini. Hewan kurban. Kemudian al-aqiqah. Nah, juga tidak ada kaitannya secara langsung namun mungkin saja jika ada kelebihan atau kecukupan waktu di hari-hari berikutnya kita bisa membahas pula tentang al-aqiqah kalau al-hadyu dijelaskan oleh Syekh di sini kullu ma yuhda ilal haram min na'amin au ghairiha Itu asal kalimat al-hadi. Segala yang dihadiahkan untuk al-haram, untuk al-masjidil haram, untuk Ka'bah. Artinya dalam pelaksanaan haji, baik dalam bentuk hewan ternak ataupun yang lainnya. Nah, ini makna al-hadi. Kalau al-udhiyah ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa al adalah hewan yang disembelih pada ayyamun nahr Ayyamun nahr itu terkhusus dimulai 10 Dhul Hijjah Kemudian masuk di dalamnya juga 11, 12, 13 Hijjah atau dikenal pula dengan apa? Ayam at tashriq Nah, yang dilakukan penyembelian itu taqarruban ilallah, bukan tamattu'an. Taqarruban ilallah disembelih dalam rangka taqarrub bukan dalam rangka menikmati dagingnya murni ingin menyembelih agar bisa makan daging onta atau daging sapi atau daging uh, kambing. Tapi disembelih tujuan utamanya adalah taqarruban. Itu al-udhiyah. Ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa jalla. Kenapa diberi nama al-udhiyah dengan nama udhiyah? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah wa summiyat bidzalik udhiyah itu diberi nama dengan udhiyah begitu juga adha ya mirip kata-katanya kemudian kalimat duha ini asal muasal katanya mirip kenapa kata Syekh annaha tuzbahu duhan ba'da salatil id karena hewan-hewan kurban tadi disembelih di waktu duha Selesai menunaikan sholat id Maka diberi nama udhiyah Karena waktu penyembelihannya Ini mayoritasnya Bukan berarti tidak boleh disembelih di waktu sore misalkan Nanti akan ada pembahasan insya Allah Semoga kita ingat uh, Kapan waktu terakhir penyembelihan itu Dari sini kita paham kenapa udhiyah diberi nama dengan istilah al-udhiyah. Kaitannya dengan waktu al-duha. Nah. Ini mayoritasnya. Walaupun bisa saja orang menyembelih pada duhur, bukan waktu duha. Tapi diistilahkan dengan mayoritas waktu yang sering disembelih padanya hewan kurban. Barakallahu Apa hukum al-udhiyah? Ini permasalahan berikutnya. Wajibkah ataukah mustahab? Ya. Kalau ataukah sunnah? Kalau seandainya sunnah itu adalah jenis sunnah yang e, nggak e, ada masalah ditinggalkannya atau jenis sunnah yang yukrah untuk ditinggalkan. Nah, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama walaupun telah sepakat ulama ijma bahwa udhiyah adalah masyru' adalah sebuah ibadah yang disyariatkan. Ijma ulama, konsensus ulama muslimin bahwa udhiyah adalah amal ibadah yang disyariatkan. Bahkan udhiyah ini atau ibadah kurban ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa ini juga untuk umat-umat sebelum kaum muslimin. Sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Nah, liyadhkuru ala ma razaqahum au ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di sini disebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Mansakan di sini yang dimaksud adalah penyembelihan kurban. Sehingga likulli ummah. Seperti ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Setiap umat. Nah, ini menunjukkan bahwa udhiyah itu perkara penting. Sampai-sampai pada setiap syariat yang Allah turunkan kepada umat umat sebelum umat Muhammad saw sudah disyariatkan udhiyah, ya, penyembelihan kurban, menunjukkan bahwa ibadah ini punya nilai yang sangat besar dalam Islam sehingga memang sangat disyariatkan kepada umat Islam ini untuk memuliakannya, senang dengannya, bergembira, ikut berpartisipasi karena ini ibadah yang sangat besar dalam Islam hingga karena itu Allah syariatkan untuk setiap umat walikulli ummatin ja'alna mansakan. Nah, Tujuannya apa? Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka bisa mengingat Allah atas rizki yang Allah limpahkan kepada mereka dalam bentuk bahi bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu al-ibil wal bakar wal ghanam. Sehingga di sini ayat ini sekaligus mengandung dalil bahwa Al-udhiyah itu harus atau wajib dari bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Disebutkan tiga. Al-idil, wal-bakar, wal-ghanam. Tidak dibenarkan menyembelih selain bahimatul an'am. Walaupun jumlahnya lebih banyak atau harganya lebih mahal. Di antara dalilnya ini ayat. Liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebagian ulama menyatakan bahwa ludhiyah hukumnya sunnah. Sebagiannya menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan makruh untuk ditinggalkan. Tidak disukai untuk ditinggalkan. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan wajib di, pendapat ketiga mengatakan bahwa al-udhiyah hukumnya adalah wajib. Pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah wajib itu adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan diriwayatkan dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat yang diriwayatkan fatwa Imam Ahmad tentang masalah ini Beliau juga berpendapat bahwa hukumnya wajib. Nah, pendapat ini yang lebih dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dan yang lainnya beberapa ulama. Karena hukumnya wajib, maka barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak menyembelih kurban maka dia berdosa berbicara tentang kemampuan masing-masing lebih tahu tentang dirinya terkhusus apabila disertai dengan takwa dan semangat ibadah kalau kita lihat sekarang ini misalkan seekor kambing yang memenuhi syarat adna asyart persyaratan yang paling minimal ya, yang kemudian dengan itu dinyatakan udhiyah tersebut mujziah sah mencukupi ya bisa didapat insya Allah dengan harga kurang lebih satu juta ada di sini yang berkecimpung ikhwan siapa yang tahu harga kambing ada satu juta. Nah, masya Allah. Berarti satu juta sudah memenuhi syarat insya Allah. Nanti akan kita sebutkan beberapa e, ciri-ciri e, atau syarat-syarat yang harus dipenuhi kapan seekor hewan kambing ataukah sapi onta telah dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi udhiyah. Barakallahu Katakan satu juta sekarang ini sebagian orang untuk mengganti HP yang dia gunakan dalam setahun bisa dua kali. Harganya satu setengah juta, ada yang dua juta, iya ringan bagi dia. Tapi giliran untuk udhiyah satu setengah juta berat, anak nggak mampu, masya Allah. Nah, giliran udhiyah dia mengatakan mengkategorikan dirinya sebagai orang yang fakir atau miskin, mengatakan nggak mampu. Sebatas hanya untuk membeli sebuah HP, handphone, harganya 1,5, 2 juta, ada yang lebih dari itu. Ringan dalam setahun dia bisa mengganti dua kali alat telepon itu tadi. Udhiyah yang itu syariat. Udhiyah yang Allah abadikan pada setiap umat nah bagi dia berat maka dari itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik banyak kisah orang-orang miskin tukang beca penjual makanan di jalan bisa naik haji karena dia mengumpulkan uang Disebutkan salah satu pedagang penghasilannya sehari hanya 30 ribu rata-rata Berarti sebulan kalau dia tiap hari menjual makanan tersebut 900 ribu Dalam waktu 30 tahun dia mengumpulkan uang Dan sekarang dia bersama istrinya bisa naik haji Haji Sekarang Allah alam 30 atau 35 juta biaya. Barakallahu fikum Karena kemauan Ada kesungguhan Allah beri taufik Allah bantu dia Ada orang penghasilannya sebulan sampai 3 juta nggak bisa untuk haji. Jangankan untuk haji, untuk udhiyah menyembelih seekor kurban dia belum pernah melakukannya. Dia memikir yang dia pikirkan orang yang ber, yang pantas menyembelih seekor kurban di hari raya Idul Adha itu yang punya mobil dan seterusnya. Padahal dia mampu. Kalau ada kemauan, dia ingat tahun depan saya ingin menyembelih seekor kurban, saya ingin menabung. Karena ini syairul islam selama saya tidak menggolimi keluarga dalam nafkah mereka ya, dikumpulkan sehari dua hari tiga hari terus uang itu. nah kalau sehari dia bisa mengumpulkan lima ribu sebulan sudah seratus lima puluh ribu nah, setahun diharapkan sudah bisa membeli seekor kambing nah, ini penting untuk seorang mengetahui tentang hukum udhiyah di kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang hukum udhiyah maka antum talabatul ilm ya demikian ada satu ikhwan talib berbelanja dia sehari bisa ribu ringan bagi dia ribu sehari beli itu beli ini beli itu beli ini jarang yang kemudian dari tulab untuk sadar tahun depan saya ingin menyembelih seekor kambing dia kumpulkan uangnya, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh rahimahullah menyatakan di sini setelah menyimpulkan bahwa kesimpulan hukum tentang udhi adalah wajib, qala wa anna man qadira 'alaiha falam yaf'al fahuwa athim bahwa barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah ini kemudian dia tidak melakukannya maka dia berdosa. Kemudian beliau menyebutkan eh, dalil-dalil uh, tentang wajibnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, Fasalli li rabbika wanhar." Perintah wanhar, fi'il amr. Fi'il amr kata perintah yang seiring dengan perintah salat fasalli li rabbik wanhar dan sembelihlah kurban wanhar dari kalimat an-nahar nahar itu adalah titik pertemuan antara ujung pangkal leher dengan pundak ini dada ada tempat kosong antum tekan situ ya itu namanya an-nahar Kenapa diperintahkan wanhar bukan wadbah? Karena seringnya yang di, disembelih adalah ibil, yaitu onta. Kalau onta itu disembelihnya dengan melalui ini tadi di tombak pada posisi an-nahr. Didudukkan onta tersebut, kemudian ditarik kepalanya hingga mendangak begini, ya. kemudian ditombak bagian an-nahr maka dari, dari situ ayat ini menyebutkan wanhar. Nah. Kemudian dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kalimat wa nusuki ay uh, eh, dhabhi. Nah Kemudian Syekh mengatakan fal qaulu bil wujub azhar al qaul bi adamil wujub. Lakin bi syartil qudrah. Maka pendapat yang menyatakan wajib lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan tidak wajib namun dengan syarat adanya kemampuan. Ya. Bagi yang mampu Wa ammal ajiz alladhi laysa 'indahu illa mu'natu ahlihi fa innahu la talzamuhu al-udhiyah. Sementara orang yang enggak mampu, yang tidak memiliki harta kecuali untuk menafkahi istri atau keluarganya, maka yang seperti ini tidak terkena kewajiban. ya Barakallahu fikum. Maksudnya menafkahi keluarga dalam perkara-perkara primer perkara-perkara yang apa? Sifatnya mau tidak mau harus ada. Bukan perkara-perkara sekunder. Anak punya gaji ya, cuma nggak cukup buat keluarga. Kenapa nggak cukup? Ya, anak kan harus e, membelikan sepeda motor untuk keluarga, untuk anak, untuk yang nomor dua, untuk yang nomor tiga. Ya nggak cukup kalau gitu. Yang dimaksud adalah bagaimana anak istri Anda bisa makan seperti yang Anda makan dan berpakaian seperti yang Anda pakai. Nah, barakallahu fikum. Ini penting untuk diketahui. Masalah berikutnya. Sering muncul pertanyaan, kalau saya sudah saya orang tua saya, ayah atau ibu saya meninggal dunia. Apakah boleh saya menyembelih seekor kurban atas nama atau untuk ayah saya yang sudah wafat atau ibu saya yang sudah meninggal dunia? Nah, dijawab oleh beliau dan juga para ulama yang lainnya bahwa al-udhiyah hanya disyariatkan untuk yang hidup. sehingga tidak disyariatkan untuk yang sudah wafat. Nah, bukti yang menunjukkan hal ini adalah tidak adanya dalil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk ucapan qaulan atau fi'lan ucapan maupun perbuatan dari nabi melakukan hal ini. Nah, Beda dengan haji. Masalah menghajikan untuk orang yang sudah meninggal orang tua kita yang sudah wafat bisa dilakukan. Karena adanya nas, adanya dalil. Beda pula dengan sodakoh secara umum. Bersodakoh untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya nyampe untuk mereka. Al-Udhiyah tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu Baik secara qaul Ataupun secara Fi'il dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak pula Dilakukan atau dicontohkan Oleh Al-Khulafa'ur Rashidun Yang Rasulullah mengatakan kepada kita Alaikum bisunnati Wa sunnatil khulafa Ar-Rashidin Nah tidak pernah dilakukan bahwa Rasulullah menyembelih seekor kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Padahal Rasulullah punya paman Hamzah meninggal dunia. Khadijah istrinya telah meninggal dunia. Tiga orang putrinya ya, meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Semuanya itu tidak pernah Rasulullah melakukan udhiyah untuk mereka. Nah, kalau seandainya udhiyah untuk mereka itu disyariatkan, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya dan mencontohkannya. Umar bin Khattab, Abu Bakar sebelumnya, kemudian Utsman wa Ali dan sahabat, juga mereka punya saudara, orang tua yang sudah wafat, yang muslim. Ada di antara mereka yang demikian, namun tidak dilakukan udhiyah untuk al-mayyit sehingga dengan ini tidak disyariatkan dilakukan hal ini bahkan sebagian ulama menyatakan itu bid'ah walaupun Syekh Ibn Utsaimin mengatakan sulit untuk difonis bid'ah ya. namun kata beliau ada beberapa ulama yang sudah memfonis itu adalah sebagai bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak boleh dikiaskan ibadah masing-masing sesuai dengan dalilnya masing-masing tidak boleh dikias-kiaskan nah satu ibadah dengan yang lainnya nah Baik, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini sebelum pindah ke masalah lain? Ada yang perlu ditanyakan terkait yang sudah disebutkan. Nah, fadl. Nah. Pertanyaannya, jika udhiyah disembelih untuk orang tua kita yang sudah wafat karena ayah kita yang sudah wafat tadi berwasiat. Karena berwasiat. Maka kalau benar karena wasiat maka dilaksanakan ya, kalau benar itu karena wasiat maka ditunaikan wasiat tersebut dan itu tidak termasuk menyembelih kurban untuk ya, si mayit karena itu si mayit sendiri memang yang telah meniatkan melalui wasiatnya nah sehingga dengan itu e, sebagian fukaha membolehkan nah Ada lainnya? Nah, fadal. Hah? Beli kambing hutang. Nah, kalau dia merasa yakin, pertanyaannya bolehkah seorang berhutang untuk melakukan udhiyah? Kalau yang dimaksud berhutang di sini masuk dalam bentuk takalluf, sehingga uh, dia ragu mampu apa tidak dia menunaikan atau membayar hutangnya, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau dia yakin dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan hutangnya tadi, yakin dia, insya Allah saya bisa. Saya punya uang sehari kurang lebih 5.000 rupiah. Saya akan tabung uang ini. Atau dia yakin e, bulan depan saya insya Allah ada janji ini dan itu mau jual e, barang atau dan yang lainnya. Dia yakin hal tersebut boleh hutang. Selama tidak masuk dalam luft Sebagian ulama bahkan menganggap mustahab untuk berhutang jika dia merasa mampu untuk membayar hutangnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia berat, Bagaimana saya mau bayar hutang untuk kebutuhan sehari-hari aja belum tentu dapat. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa dalam peribadatan ini kecuali dalam koridor kemampuannya. Nah, ada lainnya? Nah, fadal. Nah, Pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan teknis atau cara pemotongan hewan kurban. Insya Allah akan dibahas pada waktunya. Bismillah. Jangan lupa nanti pertanyaan ini disampaikan pada saat pembahasan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Insya Allah. Nah, ada lainnya? Nah, Fadl Syafizal kemudian Pak Anif. Nggak dengar, nah. Iya. Oh, memerintahkan anak-anaknya gitu untuk berkorban di daerah lain. Titip orang tuanya minta kepada anaknya tolong sembelihkan di Mahat as misalnya gitu ya. Nah, karena beliau bendahara sering dapat amanat gini. Nah. nah. Barakallahu fikum. Insya Allah akan ada pembahasan tentang hukum menyembelih hewan kurban di tempat lain insya Allah. Nah, Fadhal Pak Jangan lupa nanti pertanyaan ini diajukan saat itu ya. Nah, Fadhal. Kenapa? Ahsan. Arisan kurban. Gimana bentuknya? Misalkan yang ikut 20 orang tahun ini yang dapat menyembelih 4 orang gitu. Allahu alam. Nah, sekedar saran sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari barakallahu fikum. Kalau ada yang meninggal dunia salah satunya nanti gimana? Misalkan dari 20 orang kalau setahun 4 orang, berarti kan 5 tahun. Tiba-tiba satu atau dua dalam tahun ketiga meninggal dunia dan dia belum berkorban atau sudah berkorban. Sudah berkorban dia. Tapi dia punya tanggungan untuk membayar dua tahun berikutnya kan? Itu gimana perjanjiannya? Nah. Al-Muhim kalau nggak jelas transaksinya berarti itu majhul. Transaksi seperti itu harus dengan samanin maklum biajalin maklum dengan harga yang jelas sekian sekian sekian tempo yang jelas. Temponya begini, begini, begini. Kalau nggak begini maka begini, kalau nggak begini maka begini. Nah itu problem. Kalau salah satu dari anggota arisan itu ada yang meninggal dunia pada tahun kedua, sisa tiga tahun dia nggak bayar, muskil. Kalau dua tahun dia bayar, kemudian meninggal dunia tapi dia belum menyembelih, gimana uangnya dikembalikan? Muskil. Maka jangan masuk dalam masyakil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membani seorang jiwa kecuali dalam koridor kemampuannya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha nah menabung sendiri ya, di rumah nah, ya. oh nggak bisa Ustaz kalau nabung di rumah mesti kepakai ya sudah berarti antum belum mendapatkan taufik gitu aja selesai belum mendapatkan taufik untuk menyembelih kurban. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Ustaz Yasir. Masalah kemampuan, nah. Nah, belum punya tempat tinggal, ngontrak misalkan. Iya, Nah, ngontrak berapa setahunnya Pak? 7 juta. Kontrakan rumahnya aja setahun 7 juta, iya kan? Nah, ini sudah korina bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk kebutuhan primernya. Ya, walaupun belum punya rumah. Nah, tapi sudah 7 juta setahun menunjukkan dia ada kemampuan. Atau yang kedua, berapa kontraknya? Setahun 500 ribu. Ya, rumahnya gedek. 500 ribu setahun ya, Barakallahu fikum Tapi subhanallah Di tengah perjalanan ya, Pada bulan ketujuh Dia ngontrak Dia dapat rizki Iya, dapat rizki Entah apa faktornya Makelaran misalkan iya Ada tanah 500 hektar dijual ya, Seharga misalkan 500 M Miliar Dia dapat eh, satu eh, persen satu persen dari 500 miliar berapa? Hah? Berapa? 5 miliar. Nah. Masa betul 5 miliar ya? Ala kulihal, kalau betul katakan satu miliar, nah dia bisa beli rumah sekampung itu. Jadi masalahnya tergantung kondisi. Kalau pertanyaannya kalau dia masih ngontrak, perlu dirinci, tafsil. Nah, yang dimaksud kewajiban itu di saat datangnya syariat ini. Pada bulan Muharram mampu dia, punya uang banyak. Masuk ke bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani terus sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah, subhanallah, dia punya toko di pasar kebakaran, habis dia. Sudah, berarti dia miskin saat datangnya syariat saat datangnya khitab syara di saat datangnya perintah syariat kepadanya dia miskin sudah tidak terkena kewajiban sebaliknya di bulan uh, Muharram miskin Safar miskin Dul, uh, Rabiul Awal dan, dan dan seterusnya sampai bulan Syawal dia masih miskin bahkan fakir Subhanallah tanggal 1 Dzulhijjah dapat rezeki banyak ya maka di saat itu dia terkena khitab syara ini tadi berlaku baginya ya barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab e, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan lain wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin